بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik saya akan lanjutkan dulu beberapa pembahasan dari buku ini kemudian kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di halaman 13, keimanan seputar malaikat. Ya, ini pembahasan keimanan seputar malaikat. Namun eh, akan ada sudut pembahasan yang masih terkait dengan pembahasan takdir ya. Kata Al-Muzani rahimahullah dan di sini saya poinkan e, enam ya dari ucapan Al-Muzani. Yang pertama penciptaan malaikat. Kata Al-Muzani wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Dia yaitu Allah dia Allah menciptakan seluruh malaikat agar malaikat itu taat kepadanya. Iya. Yang malaikat diciptakan untuk hal tersebut. Ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. dan disifatkan dalam Al-Quran la ya'sunallaha ma amarahum wa hum bi amrihi yaf'alun jadi mereka memang dicipta untuk taat yang kedua tabiat malaikat wajabalahum ala ala ibadati dan mereka dicipta diberi dari tabiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu dari tabiat para malaikat. Beribadah kepadanya dan tidak bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arshi hamilun. Penyebutan malaikat penyandang arsh. Oleh karena itu di antara mereka ada malaikat-malaikat yang memanggul arsh dengan kemampuan dari Allah. Ya, ini malaikat penyandang arsh sudah kita sebutkan ya sebagian dari sifatnya. Malaikat sangat besar sekali. Jumlahnya ada delapan di dalam ayat. وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ إِذٍ ثَمَانِيَةً Dan yang memikul arsh Rabbmu pada hari kiamat ada delapan. وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ حَوْلَ أَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ Dan satu kelompok dari malaikat ini di antara mereka ada yang bersujud di sekitar arsnya ya bertasbih itu banyak mana ya di antara mana tasbih adalah bersujud melakukan sholat memuji dan membesarkan Allah iya nah ini disebut di dalam Al-Quran wa taral malaikata hafina حَوْلَ الْأَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Dan engkau melihat para malaikat itu berkumpul di sekitar arsh mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Nah. Dan di ayat itu ayat di surah akhir surah Az-Zumar. Ayat di surah Ghafir, الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم Orang-orang yang malaikat-malaikat yang memikul al-arsh dan malaikat yang berada di sekitarnya. Jadi ada malaikat lagi di sekitar memikul al-arsh. Mereka bertasbih memuji Rabb mereka. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan di antara mereka dengan selalu menyucikan Allah dengan memujinya. Iya. Dengan memujinya. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat itu bertasbih siang dan malam, tidak pernah capek, tidak pernah letih dalam hal itu. Wastafa minhum rusulan ila rusulih. Iya. Dan di antara malaikat ada yang merupakan rasul kepada para rasul. Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah memilih dari para malaikat para rasul. Rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Jadi para rasul yang memiliki sayap dua, tiga maupun empat. Jadi ada rasul kepada Rasulnya. Jadi Rasul dari malaikat kepada Rasul ke dunia yang dipilih oleh Allah. Wa ba'dun mudabbiruna li amri. Ada sebagian malaikat yang mengatur dengan perintahnya. Beraneka ragamnya tugas malaikat dari pekerjaannya sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Ada malaikat penjaga sorga, penjaga neraka, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat peniup sangkakala, ada malaikat yang menjaga petir, dan ada malaikat yang apa? bertugas menumbuhkan dari tumbuhan dan sebagainya dari tugas-tugas para malaikat. Nah, kemudian di halaman 14 penciptaan dan ujian terhadap Adam. Jadi disebut dulu malaikat, setelah itu disebut penciptaan Adam. Thumma khalaqa Adam biyadih. وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه Nah, ini disebut tentang Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam. Kemudian dia Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Jadi Adam itu diciptakan langsung dengan tangan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, Malaka alla tasjuda lima khalaqatu biyadai. Kenapa engkau iblis tidak mau sujud kepada makhluk yang aku cipta dengan kedua tanganku? Waskana jannata. Dan Allah menempatkan Adam di sorganya. Ketika diciptakan, tadinya Adam ditetapkan di mana? Tinggal di sorga. Sebagaimana di beberapa ayat ada di surah Al-Baqarah ada kisahnya juga di surah Al-A'raf, ada di surah Taha. Ya beberapa kisah ya tentang Nabi Adam alaihi salam. Wa qabla dhalika lil ardi khalaqah. Ini penciptaan bumi sebelum penciptaan Adam. Iya. Yang sebelumnya di Allah telah menciptakan bumi. Jadi bumi itu sudah diciptakan sebelum Adam diciptakan. Iya. Dan nah, itu tampak ya dari ayat-ayat. Karena Adam itu ketika dicipta, dia di sorga. Setelah bumi ada, Adam bermaksiat, diturunkanlah kemana? Ke bumi. Ya, maka tidak mungkin Adam dulu yang dicipta kemudian bumi. Wanahahu an syajaratin ini terkait dengan ujian terhadap Adam. ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم anhu عليه thumma فأغواه عليها ya ini ujian terhadap Adam ya kemudian Allah menahan atau melarang Adam ya terhadap sebuah pohon yang ketentuan Allah telah pasti kepada Adam bahwa Adam akan memakan buah pohon itu Ya, jadi Allah sudah takdirkan nanti Adam akan makan dari buah pohon tersebut. Tapi Adam dilarang mendekatinya. Iya. Sebagaimana di kisah tentang Nabi Adam dalam Al-Quran. Tapi Allah sudah tentukan Adam akan memakannya. talahu. Kemudian Allah menguji Adam dengan perkara di mana hahu anhu minha dengan perkara yang dia telah larang Adam terhadapnya. Nah, diuji dengan hal tersebut syaitan menyesatkan Adam alaihi salam sehingga beliau memakan dari buah pohon itu. Iya. Dan di sini tampak bahaya dari syaitan. Karena itu dikatakan, "Tsumma sallata alaihi aduwahu faghwahu alaiha." Kemudian selanjutnya Allah membuat musuh Adam yaitu syaitan berkuasa terhadap Adam. Lalu menggelincirkannya. Dibuat tergelincir Nabi Adam alaihi salam. Dan ini dari bahaya syaitan. Dia menyesatkan, dia membuat tergelincir ayah kita Nabi Adam menyebabkan dikeluarkan dari sorga diturunkan ke bumi ya itu luar biasa ya. Diturunkannya Nabi Adam dari sorga ke bumi, itu sudah ujian yang luar biasa. Ujian yang apa? Luar biasa. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke atas mimbar, beliau seakan-akan melihat ada sesuatu begitu, ingin beliau petik tapi beliau urungkan. Tiba-tiba beliau melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Beliau mundur sampai merapat ke tembok. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa?" Maka beliau berkata, "Saya melihat sorga dan neraka." Begitu melihat sorga, beliau seakan-akan ingin memetik ranting dari sorga itu. Iya. Tapi beliau urungkan. Beliau katakan, andai kata saya petik dan kalian cium dari bau sorga, kalian tidak akan ada lagi semangat hidup di atas muka bumi. Ya, ini kira-kira bagaimana dengan Nabi Adam yang sudah masuk di dalam sorga tersebut? Sudah merasakan nikmatnya sorga. Ya. Kemudian diturunkan ke mana? Ke bumi. Ini ujian luar biasa. Ya. Adapun beliau mundur ke belakang itu karena beliau melihat neraka dan beliau berkata, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada itu. Nah, dan ini menunjukkan kekuatan keimanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan jiwa beliau. Surga dan neraka pernah beliau lihat. Pernah beliau lihat. Iya. Baik. Jadi syaitan ini bagaimana membuat tergelincir? Nah itu rayuan ya. Disebut was-was dalam bahasa Al-Quran. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Inginkah engkau saya tunjukkan wahai Nabi Adam pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak pernah sirna. Iya. Nah, itulah pohon yang dilarang itu. Tapi dia bahasakan dengan bahasa yang apa? Menarik. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababa. Maka Allah jadikan perihal Nabi Adam memakan buah ini, buah dari pohon itu tersebut sebagai sebab penurun Nabi Adam ke bumi. Fama wajada ila tarki akli hasabila. Ya, maka Adam tidak dapat tidak mendapatkan sedikit pun jalan untuk tidak memakan buah pohon itu sebab sudah ditakdirkan, tidak mungkin tidak dia makan. Wala anhu laha madhaba dan tidak pula mendapatkan tempat untuk menghindari hal tersebut. Hanya di sini beliau rangkai ya penyebutan penciptaan Nabi Adam, bagaimana dikeluarkan dari sorga, bagaimana disatkan oleh iblis, dan beliau masih singgung di sini dari pembahasan pembahasan takdir. Semuanya itu dengan takdir dan ketentuan Allah harus berjalan. Iya. Kemudian di halaman 16 penciptaan sorga dan neraka serta amalan penduduk sorga dan neraka. Iya. Dan saya poinkan di sini di halaman 17 empat pembahasan. Yang pertama ketetapan adanya sorga dan penghuni sorga. Kata beliau, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla." Kemudian Allah menciptakan, Allah telah menciptakan penghuni sorga Ya. Allah telah menciptakan pada sorga, ada kurang di situ ya. Allah telah menciptakan pada sorga penghuni sorga dari keturunan Adam. Nah, jadi ini penetapan dari takdir Allah. Allah menetapkan adanya sorga nanti. Dan Allah sudah tetapkan dari keturunan Nabi Adam siapa yang masuk sorga. Itu semuanya sudah ditetapkan. Siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sudah ditetapkan. Fahum bi amaliha bi masyiatihi amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. pembahasan yang kedua, amalan orang yang merupakan penghuni surga tidak keluar dari kehendak Allah. Jadi mereka maka mereka melakukan amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendak Allah serta menjalani hal tersebut sesuai dengan kemampuan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi penduduk sorga sudah ditetapkan. Dan amalan mereka juga, mereka beramal dengan kehendak Allah. Mereka melakukan amalannya. Dan dijadikan amalan itu adalah sebab yang memasukkan mereka ke dalam apa? Sorga. Ya, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya malu, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian. Setiap dari kalian akan dimudahkan kepada apa yang dia dicipta karenanya. Dia dicipta karenanya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita kembali ke pembahasan kaidah takdir, di kaidah yang ketujuh, tidak boleh apa? Tadi yang ketujuh, tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Iya. Yang berkata, oh, kalau gitu sudah ditakdirkan, ngapain kita beramal? Nah, itu mempertentangkan namanya. Kalau dia memang penduduk sorga akan dimudahkan ke jalan penduduk sorga. Kalau dia penduduk neraka, dimudahkan ke jalannya penduduk apa? Neraka. Iya. Sisa dia saja. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Maka kalau dia berupaya dengan penduduk, amalan penduduk sorga, maka itulah dia dimudahkan ke sana. Itulah yang ditakdirkan, ciri apa yang ditakdirkan untuknya. Kemudian kata beliau, wa khalaqa min nari ahla. Ini ketetapan adanya neraka dan penghuni neraka. Sebagaimana Allah menciptakan penghuni neraka dari keturunan Adam juga. Yang ditetapkan penghuni neraka itu siapa? Fakhalaqalahum a'yunan la yubsirun biha. Allah menciptakan mata-mata untuk mereka yang tidak dipakai melihat. Ini sifatnya penduduk neraka ya. Wa adanan la yasma'una Diciptakan untuk mereka telinga-telinga yang mereka tidak memakai untuk mendengar wa quluban la yafqahuna biha. Demikian pula Allah menciptakan hati-hati yang tidak mereka gunakan untuk berfikir. Fahum bidarika anil huda mahjubun. Sehingga dengan sebab itu mereka terhalang dari hidayah. Wa bi a'mali ahli nari bisabiki qadarihi ya'malun. Dan berdasarkan takdirnya yang terdahulu, mereka beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Ya dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati tidak dipakai memahami, punya pelihatan tidak dipakai melihat, pelihatan pendengaran tidak dipakai mendengar. Mereka inilah penghuni neraka. Iya. Apa mereka ini orang yang lebih tersesat daripada apa? Hewan ternak. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih tersesat. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Iya. Jadi ini semua masih dalam uraian pembahasan seputar takdir bahwa segala yang Allah takdirkan itu berlaku, berjalan. Itu wajib untuk kita imani. Selesai ya pembahasan seputar takdir. Pembahasan berikutnya tentang iman. Dan ini insya Allah taala kita akan kaji nanti di uh, pertemuan yang akan datang. Baik saya baca pertanyaan-pertanyaan. Di dalam ayat dikatakan ilaihi yas'udul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Dua hal yang naik, tapi kenapa pakai dua ungkapan yang berbeda? Ya ini uh, ada maknanya ya. Jadi kalimat tayyib naik, amalan yang salih naik. Ya. Yarfa'uhu ini kembali ke mana? Apakah amalan salih yang mengangkat kalimat tayyib atau dua-duanya diangkat. Itu pembahasan dalam bahasa Arab seperti itu. Dia kadang mengandung makna kesini kesini supaya luas cakupannya. Dan yang seperti ini harus dilihat di tafsirnya. Apa tafsir dan ucapan para ulama dalam tersebut di dalam mendudukkan maknanya. Ya Allah taala alam. Bagaimana penjelasan antara takdir Allah dan kehendak manusia? Apakah manusia diberi kebebasan dalam berbuat atau perbuatan itu telah ditentukan? Ini sudah dibahas tadi. Dia di kaidah keberapa tadi di pembahasan keberapa? Dari pembahasan takdir? Hah? Yang kelima, hamba itu punya kehendak, tapi kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Dia bebas berkehendak, berbuat. Ya. Tapi apa yang dia lakukan itu semuanya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Si hamba ini sudah diutus kepadanya Rasul, ada Al-Qur'an di tengahnya. Kalau dia berbuat baik, dia sendiri yang dapat kebaikannya. Dia berbuat jelek, dia sendiri yang menanggungnya. Tapi semuanya dengan kehendaknya sendiri. Tidak dikatakan dia majubur, terpaksa atau terlarut begitu. Ya, tanpa bisa ditahan. Tidak, itu dengan kehendaknya. Baik. Bagaimana adab menggunakan Asmaul Husna sebagai nama panggilan? Nah ini penting juga. sih. Asmaul Husna itu dua macam ya. Ada dari Asmaul Husna nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan kepada selain Allah. Seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, Iya. Nama Ar-Rahman, <clears throat> nama Al-Khaliq, uh, Afwan. Dari nama-nama yang merupakan kehususan bagi Allah. Maka ini nama kapan digunakan untuk makhluk, maka ini masuk dalam pembahasan kesyirikan. Masuk dalam pembahasan kesyirikan. Iya. Adapun sebagian nama seperti nama Al-Aziz, nama Rahim itu digunakan untuk sebagian makhluk. Seperti dalam Al-Quran dikatakan qalat imra'atul azizi berkata istri si al-aziz. Dan Nabi Muhammad disifatkan wabil mu'minina raufun rahim. Jadi rauf dan rahim. Itu dua nama dari nama Allah. Dan dimaklumi ya bahwa samanya dalam penamaan tidak menunjukkan sama dalam apa? Hakikat. Nah, mungkin di masjid ini yang namanya Muhammad ada beberapa orang. Tapi Muhammad pertama beda dengan Muhammad kedua. Muhammad yang kedua beda dengan Muhammad ketiga. Padahal semuanya namanya apa? Muhammad. Ya. Maka adanya makhluk yang bernama Al-Aziz itu tentunya akan berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Aziz. Perbedaan antara makhluk dan yang menciptakannya. Baik. Kemudian yang kedua, kalau namanya misalnya dipakai abad di depannya itu bagus. Setiap nama dari Asmaul Husna dipakai kata hamba di depannya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Khalik, Abdul Bari, dan seterusnya. Nah, itu dipanggil lengkap. Kalau di Indonesia ini sering main ringkas-ringkas. Ya, Abdullah dipanggil Dul. Ya. Nah, itu yang parah itu. Kalau Abdurrahman dipanggil Rahman. Sebab itu nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan apa? Makhluk. Jelasnya dia panggil lengkap Abdurrahman. Baik. Jadi pembahasan kedua sudah disebut bahwa takdir telah ditulis. Bagaimana dengan doa bisa merubah takdir? Iya. Penulisan takdir itu itu ada beberapa tempat. Ada lima penulisan takdir. Ada penulisan di Lauhul Mahfud, ada penulisan di alam ruh, ada penulisan tahunan, penakdiran tahunan, tadi malam Lailatul Qadar, ada penulisan seumur ketika ditiupkan roh ke janin di perut ibu. Dan ada penulisan harian. Jelas ya? ya kalau dia berdoa, dia menyanyi silaturahmi, ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah, itu berarti ada penambahan. Yang berubah di mana? Ya, mungkin saja yang di malaikat. Tapi yang di lauhul mahfud tidak berubah lagi. Kalau sudah berubah di catatan malaikat itu juga sudah tercatat di lauhul mahfud. Hari ini dia berdoa sudah tercatat. Maka ditambahkan sudah tercatat semua di mana? Lahul mahfuz. Maka tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, kayaknya sederhana saja. Kita ini tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Kerjaan kita beramal. Iya. Kerjaan kita adalah apa? Beramal dan berupaya sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ada yang bertanya siapa siapakah ulama kibar yang saat ini pantas untuk diambil ilmunya? Ya ulama kibar itu dimaklumi ya di masa ini. Banyak dari ulama kita, ulama kibar. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syekh, Syekh Saleh Ibn Fauzan Al Fauzan, Syekh Saleh Al Luhaidan dan anggota lajina Daimah, itu semua dari ulama kibar. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi Al-Madakhali, Syekh Salih Suhaimi. Itu dari ulama kibar. Iya. Apakah masih terdapat ulama kibar di Yaman? Ini kenapa ada pertanyaan seperti ini? iya Ulama Yaman dikenal dari dahulu. Dan hari ini masih ulama. Siapa yang merubahnya? Ya Nasallahu Allah alafiyah. Orang-orang yang sudah dikenal dengan dakwah, dengan perjuangan lebih daripada apa seperempat abad mereka punya dakwah. Nah, kewajiban terhadap setiap penuntut ilmu menghormati para ulama. Menghormati para ulama. Adapun orang-orang yang gemar mencerah para ulama, maka ini akan kelihatan nanti suatu saat jeleknya madhab mereka. Itu bahaya yang sangat besar. Nasallallahu alaihi Kemudian perlu diketahui dari para ulama itu ada yang tidak diragukan akan keilmuannya bahwa dia adalah ulama besar. Tapi di sebuah negara itu di setiap negara kadang di sebuah negeri ada ulama khusus yang ditunjuk oleh negara sebagai pemberi fatwa rujukan kalau terjadi perselisihan beda pendapat. Ya, dan itu di Saudi Arabia itu kembalinya kepada ulama di Hayat Kibar Ulama dan Lajnah Daimah. Itu kalau ada masalah merujuk ke sana. Nah, adapun masyayikh yang lain kalau ada permasalahan mereka juga mengangkatnya ke Lajnah Daimah. Iya. Dan ini yang kadang disinggung oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan bahwa ada sebagian ulama tidak diragukan dia punya ilmu. Tapi dia tidak ada wewenang untuk memberi fatwa dalam silam pendapat, dalam hal-hal yang manusia berselisih di dalamnya. Di negerinya tidak ada silam pendapat, uh, tidak ada wewenang untuk memberi fatwa, apalagi memberi fatwa ke negeri orang. Ya. Sebab ini yang kadang bikin keributan. Tidak jelas fatwa itu kemana. Padahal harusnya kalau masalah-masalah yang terkait dengan silam pendapat, apalagi ada kasus, itu harus jelas orang-orang yang berselisih. Apa yang diperselisihkan. Ketika mau dihukumi, dua belah pihak hadir di dalam hal tersebut. Menyampaikan hujah dan argumennya. Iya. Maka ini dari hal-hal yang ada di dalam komitmen ilmu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? La yapussu illa amir, atau ma'mur, atau mukhtal. Tidak ada yang menyampaikan hadis, tidak ada yang berbicara memberi fatwa kecuali pemimpin atau siapa yang diperintah oleh pemimpin atau yang ketiga adalah orang yang bersombong keluar dari jalur kepemimpinan. Ini etika ya dalam fatwa supaya nggak ribut. Gak ada apa-apa semuanya mau kasih fatwa. Itu tidak cocok di. Ada orang-orang khusus yang duduk. Sebagian masalah itu perlu diteliti lebih detail. Nah, Baik, sudah. Baik ini kayaknya saya mau kita cukupkan dulu sampai sini ya karena saya mau ke belakang dulu sebentar. Sisa lima menit juga. Baik ini pertanyaan insya Allah saya kita jawab nanti di pelajaran besok. Untuk sementara saya kembali sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.